Beliau berkata bab syuruti fi nikah. Bab tentang syarat-syarat dalam sebuah pernikahan. وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر dan yang dimaksud adalah apa yang ditetapkan sebagai syarat salah satu di antara dua mempelai, salah satu di antara suami istri terhadap yang lainnya. Wahyu ismani dan ini terbagi menjadi dua bagian. Sahihun ada syarat yang sahih yang sah kasyirati alla yatazawwaja alaiha seperti mensyaratkan bahwa seorang lelaki tidak lagi diperbolehkan menikah dengan yang lain setelah menikah dengannya atau la yatasarra atau dia mensyaratkan pihak wanita mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak melakukan hubungan badan dengan budak wanita dan dia mensyaratkan untuk tidak dikeluarkan dari rumahnya atau atau dari negerinya atau زيادة مهر أو نفقة atau dia mensyaratkan untuk adanya penambahan mahar atau penambahan nafkah walahu dari dan yang semisalnya fahada wa nahmuhu kulluhu dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. dan hal ini dan yang semisalnya seluruhnya termasuk di dalam keumuman sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya syarat yang paling berat untuk kalian tunaikan adalah syarat yang ditetapkan dalam hal-hal yang kalian menghalalkan kemaluan seorang wanita dalam ikatan tersebut maksudnya pernikahan متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آه، بداية أسأل الله صلاح الجميع المسرات والخيرات والنصيحة المعتاد آه، أثناء الكلام وقبل الترجمة لمن لا يعرف العربية العناية بأذكار الصباح وقد مر بنا في هذا الباب باب الشروط في النكاح ومر بنا الفرق بين شروط النكاح التي هي من وضع الشرع لا ولا يصح النكاح إلا بها وبين هذه الشروط التي يشترطها أحد الزوجين والغالب أن الذي يشترطها الزوجة على الزوج فكل شرط ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال فإنه يجب على الزوج أن يفي للزوجة به في الحديث المذكور حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ومن هذه الشروط ما ذكره المصنف ومثل به كان تشترط ألا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من بلدها أو أن يعطيها شيئا معينا من المال أو الثياب ونحو ذلك وإذا لم يفي الزوج لها بشرطها فلها حق الفسخ فسخ النكاح نعم setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah lalu salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga hari kemudian. Lalu beliau mengatakan bahwa permulaan dari hari-hari yang penuh dengan kebaikan dan kegembiraan ini dan saya ingin menyampaikan kepada antum sekalian seperti yang telah aku sampaikan sebelumnya bahwa di sela-sela pelajaran kita dan sebelum diterjemahkan atau mendengarkan dengan bahasa Arab maka hendaknya mendatangkan dan mengamalkan zikir-zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan di pagi hari. Dan telah lalu di dalam bab sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam sebuah pernikahan. Dan kita pun telah membedakan antara syuruhun nikah, syarat-syarat pernikahan yang mana syarat-syarat pernikahan tersebut adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam syariat yang tidak boleh digugurkan atau dihilangkan. Berbeda halnya dengan apa yang disebutkan di sini yaitu syarat-syarat di dalam sebuah pernikahan yang mana ini adalah merupakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh salah satu dari kedua mempelai dan biasanya dalam syarat-syarat dalam sebuah pernikahan itu ditetapkan oleh seorang mempelai wanita kepada mempelai lelaki dan setiap persyaratan selama tidak terkandung di dalamnya unsur penghalangan yang diharamkan atau pengharaman yang dihalalkan maka hukumnya wajib untuk ditunaikan apabila disetujui oleh uh, yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah persyaratan dalam sebuah pernikahan yang kalian menghalalkan kemaluan seorang wanita dan sebagai dari syarat-syarat ini seperti yang disebutkan oleh penulis seperti misalnya seorang wanita mensyaratkan kepada suaminya untuk dia tidak menikah lagi setelah menikah dengannya atau dia mensyaratkan untuk tidak dikeluarkan dari kampung halamannya atau dari negerinya atau dia mensyaratkan untuk adanya penambahan dari materi atau harta tertentu seperti misalnya pakaian atau yang semisalnya sehingga apabila suatu saat suami tersebut tidak menjalankan dan tidak menunaikan syarat itu, maka pihak wanita yaitu istri dia berhak, dia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Lalu kemudian berkata Sa'di rahimahullah ta'ala wa minha syurutun fasidatun kanikahil mut'ah wa taklil wa shigar dan di antara syarat-syarat ada syarat-syarat yang batil, ada syarat-syarat yang rusak atau tidak sah seperti nikah mut'ah. Demikian pula nikah tahlil. Demikian pula nikah asyrar. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi keringanan dengan membolehkan nikah mut'ah di awal kali, lalu kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. Wala al muhallil wal muhallal Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat seorang yang menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya wa naha an nikah sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan nikah yaitu nikah syighar wa huwa ay yuzawwijahu muliyatahu ala ay yuzawwijal ala ay yuzawwijahu al-akhar muliyatahu wa la yang dimaksud nikah syighar di mana seseorang dia menikahkan salah seorang kerabat wanita, salah seorang wanita yang itu dari kerabatnya, seperti putrinya atau saudara perempuannya, dengan catatan atau dengan persyaratan agar si wali orang tersebut juga menikahi putri atau saudara perempuan dari orang yang menikahi putri atau saudara perempuannya atau biasa juga disebut nikah barat dan tidak ada mahar di antara keduanya wa kulluha ahadithu sahihatun dan seluruhnya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. مر بنا أن الشروط في النكاح ثلاثة أقسام قسم صحيح ويجب على الزوج الوفاء به وقد سبق وقسم فاسد لا يجب على الزوج الوفاء به والنكاح صحيح أي أن تلك الشروط لا تبطل العقد وأما القسم الثالث وهو الذي ذكره هنا فالشرط فاسد والعقد فاسد كذلك فذلك الشرط يفسد العقد ويبطله وهذا هو الذي مثل له المصنف رحمه الله تعالى هنا بثلاثة أمثلة الأول نكاح المتعة ونكاح المتعة هو الذي تفعله الشيعة وتدعي أنه من دين الله عز وجل وصورته أن يتفق الرجل مع أي امرأة على أن يستمتع بها مدة معينة يوما أو أسبوعا أو شهرا ويعطيها مبلغا من المال وقد كانت المتعة جائزة في الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح تحريما مؤبدا كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ونكاح المتعة محرم ومنسوخ إلى يوم القيامة وهذا النكاح يختلف عن النكاح الشرعي من عدة وجوه أولا النكاح الشرعي لا يكون إلا بولي وأما هذا النكاح فليس فيه ولي وإنما يحصل اتفاق بين الرجل وبين المرأة دون علم أوليائها ولا إذنهم وحتى لو علموا وأذنوا فإنه نكاح باطل لأنه لا يترتب عليه الأحكام الشرعية الأمر الثاني أن النكاح الشرعي يشترط فيه الشهود وهذا ليس فيه شهود الثالث أن النكاح الشرعي يترتب عليه ثبوت النسب وهذا لا يترتب عليه ثبوت النسب Dan telah lalu pula kita menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam sebuah pernikahan itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada syarat yang sah. maka syarat ini wajib hukumnya bagi seorang suami untuk menjalankan syarat tersebut. Yang kedua adalah syarat yang batin, syarat yang fasik, syarat yang rusak. Sehingga tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk menjalankannya. Dan pernikahan tersebut atau akad nikah itu hukumnya sah Adanya persyaratan yang rusak itu tidak membatalkan akad. Yang ketiga adalah syarat yang rusak, yang batil, yang merusak akad pernikahan. Menyebabkan akad pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Jadi syarat ini membatalkan akad. Maka inilah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala dengan menyebutkan tiga permisalan jenis pernikahan. Yang pertama yang disebut nikah mut'ah. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh kelompok Syiah dan mereka mengklaim bahwa pernikahan ini merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari pernikahan ini adalah seorang lelaki bersepakat dengan seorang wanita untuk bersenang-senang untuk seorang laki menikmati wanita tersebut dalam waktu yang telah ditentukan apakah sehari atau sepekan atau satu bulan di mana lelaki ini memberikan kepada wanita tersebut sesuatu dari harta Nikah muta'ah ini dahulu di dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Lalu kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya pada tahun ditaklukkannya kota Makkah dan pengharaman itu sifatnya selama-lamanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al Imam Muslim dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Maka nikah mut'ah adalah nikah yang telah diharamkan dan hukumnya mansuh telah terhapus hingga hari kiamat. Dan pernikahan ini nikah mut'ah itu berbeda dengan pernikahan yang syar'i yang kita ketahui. Perbedaannya dari beberapa sisi. Yang pertama bahwa pernikahan syar'i tidak tidak ada atau tidak sah kecuali dengan wali. Sementara di kalimat ini adalah pernikahan yang tidak terdapat wali padanya, namun hanya sekedar terjadi kesepakatan antara pihak lelaki dan pihak wanita tanpa diketahui oleh wali wanita tersebut. Bahkan meskipun seandainya para wali atau wali dari wanita tersebut mengetahui, maka ini tetap saja sebagai sebuah pernikahan yang batil karena tidak dibangun di atasnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i dalam sebuah pernikahan. Kemudian perbedaan yang kedua bahwa pernikahan syar'i disyaratkan padanya ada saksi-saksi. Sementara nikah mut'ah itu meskipun tidak terdapat saksi itu dianggap sah. Kemudian perbedaan yang ketiga bahwa pernikahan yang syar'i dibangun di atasnya adanya atau ditetapkannya hubungan nasab. Ditetapkannya hubungan nasab dari uh, keturunannya. Sementara nikah mut'ah itu tidak ditetapkan adanya hubungan nasab keturunan. ومن الفروق بين النكاح الشرعي ونكاح المتعة أن نكاح المتعة لا يترتب عليه أحكام المصاهرة والمحرمية ومن الفروق أن نكاح المتعة لا يترتب عليه التوارث بين الرجل والمرأة ومن الفروق أن نكاح المتعة لا يترتب عليه طلاق ولا خلع ولا فسق ولا ظهار وسائر أحكام النكاح ومن الفروق أن نكاح المتعة لا يجب فيه النفقة من الزوج على المرأة وإنما هي أجرة لمدة معينة كما أن نكاح المتعة يترتب عليه فساد كبير للرجال والنساء والمجتمع Termasuk di antara perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah yang disyariatkan. Bahwa dalam pernikahan mut'ah itu tidak berkonsekuensi adanya hukum-hukum yang kaitannya dengan al-musafarah, kaitannya dengan apa yang telah kita terangkan sebelumnya adanya hubungan mahram disebabkan karena adanya ikatan tali pernikahan dan di antara perbedaan antara mut'ah dan nikah syar'i bahwa pernikahan mut'ah itu tidak dibangun pula di atasnya ada hubungan saling mewarisi antara lelaki dan wanita dan juga termasuk di antara perbedaan bahwa nikah mut'ah itu tidak ada kaitannya dengan pembahasan talak. Tidak pula berkaitan dengan hukum hulu, dengan hukum fasah, dengan hukum zihar, dan yang lainnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Sebagaimana di antara perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah yang syar'i bahwa dalam nikah mut'ah tidak ada kewajiban bagi suami menafkahi istrinya yang dia melakukan nikah mutah dengannya. Namun suami hanya memberikan e, semacam upah dalam waktu tertentu. Kemudian bahwa nikah mut'ah juga dapat menimbulkan kerusakan yang besar di tengah-tengah masyarakat dari kaum lelaki demikian pula kaum wanita. والنكاح الثاني مما هو فاسد وشرطه كذلك نكاح التحليل وصورته أن يطلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة ثم يحصل الاتفاق مع رجل آخر يسمى المحلل ويلقب بالتيس المستعار بحيث أنه يتزوج المرأة ويعقد عليها ثم يدخل بها ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول وهذا عمل محرم وحيلة تشبه حيل بني إسرائيل ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وذلك لأن المطلق ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يدخل بها ثم يموت أو يطلق فتحل لزوجها الأول وأما أن يحصل الاتفاق بين الزوج الأول والزوج الثاني أو بين المرأة وبين الزوج الثاني على أن يكون النكاح لأجل أن يطلقها وتحل للأول بعد الدخول فهذا نكاح باطل ولا تحل به المرأة لزوجها الأول وهو من كبائر الذنوب Kemudian pernikahan yang kedua yang ini termasuk di antara pernikahan yang rusak pernikahan yang batil yaitu nikah yang disebut nikah tahlil. Apa yang dimaksud nikah tahlil? Penggambarannya ketika seorang lelaki dia menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya bahwa seorang lelaki jika mentalak tiga istrinya Berarti talak bayi tidak lagi diperbolehkan wanita tersebut untuk kembali kepada lelaki ini. Terkecuali wanita ini harus menikah dengan lelaki yang lain dan terjadi hubungan lalu kemudian terjadi perpisahan setelahnya baru diperbolehkan. Nah, adapun kejadian nikah tahlil di mana ketika seorang lelaki menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, lalu kemudian setelah itu terjadi kesepakatan dengan lelaki yang lain agar kemudian lelaki yang lain tersebut menikahi wanita ini. Memang ada kesepakatan bahwa dia akan menikahi wanita tersebut hanya dalam waktu tertentu yaitu dia menikahinya lalu kemudian terjadi hubungan setelah itu memang ada perjanjian untuk dia melepaskan wanita tersebut agar bisa kembali kepada suami pertamanya. Nah, wanita, lelaki yang kedua ini yang akan menikahi wanita tersebut itu disebut muhallil yang menghalalkan dan disebutkan di dalam hadis bahwa lelaki yang menghalalkan ini atau lelaki yang kedua tersebut juga digelari dengan at-tais al-musta'ar seperti kambing yang dipinjam. Di mana lelaki yang kedua ini menikahi wanita tersebut. Dia menikahi wanita tersebut. Lalu kemudian setelah itu dia berhubungan badan dengannya Lalu dia menceraikannya agar bisa jadi dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal untuk kembali kepada suami sebelumnya, suami pertamanya. Dan ini merupakan amalan yang diharamkan dan merupakan bentuk hilah, bentuk penipuan yang menyerupai penipuan yang dilakukan oleh Bani Israel oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat lelaki yang muhalil tadi, yaitu lelaki yang kedua, dan juga melaknat yang dihalalkan untuknya, yaitu lelaki yang pertama apabila terjadi kesepakatan. Sebab seorang wanita yang telah dijatuhkan padanya anak tiga tidak dihalalkan baginya kembali kepada kepada suami sebelumnya kecuali setelah dia menikah dengan lelaki yang lain yang pernikahan itu adalah pernikahan yang memang dibangun di atas keinginan bukan bukan dibangun di atas takli bukan dibangun di atas niat untuk melepaskannya agar bisa dihalalkan kepada suami yang pertama jadi wanita tersebut menikah dengan lelaki yang lain dibangun di atas keinginan. Memang dia ada keinginan untuk melakukan hal tersebut, lalu kemudian setelah itu terjadi hubungan intim, lalu suami yang kedua itu meninggal atau tadi yang menceraikan wanita tersebut, barulah kemudian dihalalkan bagi wanita ini untuk kembali kepada suami yang pertama. Adapun jika terjadi kesepakatan ada perjanjian antara suami pertama dengan suami yang kedua atau ada kesepakatan antara wanita dengan suami yang kedua agar pernikahan tersebut dilakukan untuk diceraikan setelah dia menikah dan setelah terjadi hubungan dengan tujuan agar wanita ini halal untuk kembali kepada suami pertamanya. Maka ini merupakan bentuk pernikahan yang batil dan tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk kembali kepada suami pertamanya tersebut dan ini termasuk di antara dosa yang besar. والنكاح الفاسد الثالث الذي تضمن شرطا فاسدا هو نكاح الشغار وقد جاء النهي عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مثل له عبد الله بن عمر قال وهو أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق أي مهر أو يزوج الرجل أخته لرجل بشرط أن يزوجه أخته وليس بينهما صداق أي مهر بحيث يكون بحيث تكون إحداهما مهرا للأخرى فهذه المرأة مهرا لتلك المرأة وهذه مهر لهذه والسبب في تحريم هذا النوع من النكاح الذي يخلو من المهر أن فيه ظلم للمرأة بحيث أنها تزوج لغير من تريد وإنما يزوجها وليها ليحصل على امرأة أخرى مقابلها ولأن هذا النوع من النكاح يفضي في الغالب إلى النزاع وإلى الطلاق وإذا طلقت إحداهما فإن الأخرى في الغالب أن أهلها يأخذونها وتطلق ويحصل بهذا من الشر والفساد شيء كثير فلا يحصل فيه الألفة بين الزوجين ولا يحصل فيه الرضا من المرأتين في الغالب لأن هذا النكاح إنما وقع تلبية لرغبات الرجال ولأن هذا النكاح خلا من المهر والله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال سبحانه وأبيح لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فلما ذكر الله المحرمات من النساء أباح ما سواهن وشرط أن تعطى المرأة مهرها Kemudian jenis pernikahan yang ketiga Yang ini termasuk nikah yang rusak, yang batil, yang telah datang larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah bin Umar tatkala menyebutkan tentang pernikahan ini beliau menyebutkan gambarannya yaitu seorang lelaki menikahkan putrinya kepada lelaki yang lain dengan persyaratan agar lelaki tersebut juga menikahkan putrinya kepadanya dalam keadaan tidak ada mahar tidak ada mahar di antara keduanya atau seorang lelaki menikahkan saudara perempuannya kepada lelaki yang lain dengan catatan dan persyaratan agar lelaki tersebut juga menikahkan saudara perempuannya kepada lelaki yang pertama ini dalam keadaan tidak ada mahar di antara keduanya sehingga pernikahan itulah yang justru menjadi mahalnya. Jadi adanya persyaratan aku menikahi putrimu dengan mahal. Jadi seakan-akan itu menjadi mahal. Mahalnya adalah kamu menikahi putriku atau aku menikahi saudara perempuan dengan mahal. kamu menikahi saudara perempuan. Jadi adanya barteran inilah yang dijadikan sebagai mahar bagi wanita tersebut. Apa sebab diharamkannya pernikahan ini? Sebab diharamkannya pernikahan ini bahwa tidak terdapat mahar yang manfaatnya kembali kepada pihak wanita. Sehingga ini merupakan bentuk keboliman terhadap seorang wanita. Di mana Wanita tersebut seperti dipaksa untuk melakukan pernikahan karena dia menikah dengan seorang yang dia tidak menginginkannya. Namun dia dinikahkan oleh walinya agar kemudian si wali tersebut bisa mengambil manfaat dengan dia mendapatkan wanita dari yang lainnya. Jadi yang mendapatkan manfaat di sini adalah wali, bukan wanitanya. Inilah yang menyebabkan diharamkannya perkara ini. Demikian pula jenis pernikahan yang seperti ini biasanya itu akan menyebabkan timbulnya perselisihan dan timbulnya kerusakan serta perceraian. Kalau misalnya setelah terjadi pernikahan, lalu kemudian salah satu dari pernikahan itu sang suami menceraikan istrinya, maka tentu yang lain pun pasti akan memberi pengaruh. Di mana mereka pun akan menghampas kembali atau meminta kembali secara paksa agar si wanitanya tersebut untuk di, dipisahkan dari suaminya atau diceraikan sehingga seperti dapat menimbulkan keburukan dan kerusakan yang besar dan tidak terjadi kasih sayang di antara keduanya dan tidak pula dibangun di atas keridhaan antara kedua wanita tersebut biasanya eh, secara umum demikian sebab pernikahan ini itu hanya sekedar untuk mengabulkan permintaan lelaki jadi manfaatnya kembali kepada lelakinya atau walinya Demikian pula dalam pernikahan ini yang menunjukkan diharamkannya karena tidak terdapat mahar padanya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan mahar kepada seorang istri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa atu nisa'a sadaqatihinna nihlan." Dan berikanlah kepada istri-istri kalian mahar-mahar mereka Sebagaimana Allah Azza wa Jal juga berfirman dan diperbolehkan dihalalkan bagi kalian selain dari itu di mana kalian menyerahkan dari harta-harta kalian kepada istri-istri kalian dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi maka Allah Azza wa Jalla membolehkan untuk menikahi selainnya dengan catatan dan dengan persyaratan harus ada penyerahan mahar kepada istri tersebut. وهذا النكاح الذي ليس فيه مهر وهو نكاح الشغار فاسد عند جماهير العلماء إلا الحنفية فيرون أنه يصح ويثبت لكل واحدة من المرأتين مهر المثل والصحيح مذهب جمهور العلماء وأما إذا أعطيت كل واحدة منهن مهرا فإن النكاح لا يكون شغارا عند جمهور العلماء وإن كان بعض العلماء يرى النهي عنه سدا للذريعة لأنه مبادلة امرأة بأخرى فقالوا حتى لو أعطيت كل واحدة مهرا فإنما هذا على سبيل الاحتيال والغالب أن هذا إنما يحصل تلبية لرغبات الرجال ويحصل فيه ظلم على النساء pernikahan ini yaitu pernikahan yang tidak terdapat mahar padanya inilah yang disebut syirah ini adalah pernikahan yang batil dalam pandangan mayoritas para ulama kecuali dalam madhab Hanafi dalam madhab Hanafi mereka memandang pernikahan ini sah dan mereka mengatakan apabila dilakukan pernikahan ini maka ditetapkan bagi setiap wanita untuk diberikan mahar yang semisalnya mahar mithl mahar yang semisalnya yaitu dilihat wanita yang seperti dia di lingkungannya berapa mahar yang diberikan maka dia pun diberikan mahar yang semisalnya dan yang sahih adalah pendapat jumhur ulama bahwa ini adalah merupakan pernikahan yang rusak pernikahan yang batil. Adapun jika setiap wanita tersebut diberi mahar, ditetapkan mahar dalam pernikahannya. Misalnya ada seorang dia menikahkan putrinya dengan mahar. Lalu putri dari orang tersebut juga menikahkan putrinya kepada lelaki yang pertama dengan mahar. Maka pernikahan yang seperti ini dalam pandangan jumhur ulama tidak lagi disebut sebagai nikah syirah. Meskipun ada sebagian para ulama memandang bahwa hal itu juga tetap dilarang walaupun dengan memberi mahar. Tujuannya apa? Sajidan bidzalika untuk menutup pintu celah. Menutup celah, menutup pintu yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam sesuatu yang diharapkan Karena bentuknya itu adalah adanya pertukaran wanita, adanya berteman wanita, apakah putrinya atau saudara perempuannya. Sehingga mereka mengatakan kalaupun diberi mahar itu seakan-akan hanya sebagai uh, tipu daya, sebagai hina. Ya, tapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan lelaki dan ini juga merupakan bentuk kezaliman terhadap wanita. Kemudian berkata Al-Alamah Sa'di rahimahullah ta'ala babul Ruyuri fi nikahi. Bab aib-aib dalam sebuah pernikahan. Idza وجد أحد الزوجين بالآخر علما لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح apabila salah seorang dari suami istri menemukan pada pasangannya ada aib, ada kekurangan yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya sebelum akad. Seperti ternyata dia mendapati pasangannya gila. Atau dia mendapati pasangannya terkena penyakit lepra. Atau dia mendapati pasangannya mengalami penyakit sopak. Gak ada rambutnya. Dan yang semisalnya, maka dia berhak untuk merusak dan menghapus pernikahan tersebut. Wa idza ini nanti. urjila ila sanatin fa'in in madat wa huwa ala halihi falaha Dan apabila seorang wanita mendapati suaminya ini tidak memiliki kemampuan untuk bersetubuh, maka diberi tempo hingga satu tahun. Apabila selama setahun berlalu, tetap saja suaminya dalam keadaan demikian dan tidak ada perubahan, dia tidak punya kemampuan untuk uh, melakukan hubungan dengan istrinya, maka wanita berhak untuk membatalkan dan menghapus hukum pernikahan tersebut. Wa in 'adaqat kulluha وزوجها رقيق خيرت بين المقام أو المقام معه وفراقه لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه dan apabila seorang wanita dia sebelumnya berstatus sebagai budak, sebagai hamba sahaya, dan kemudian dia menjadi merdeka, jadi merdekatannya. Sementara dia memiliki suami masih berstatus sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Maka si istri yang telah merdeka ini diberi pilihan mau tetap tinggal bersama suaminya yang budak atau berpisah dengannya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah yang menjelaskan yang menawarkan tentang kisah dari Allah di mana orang diberi pilihan setelah dia dibebaskan dari perbudakan, dia diberi pilihan apakah dia tetap bersama dengan suaminya yang bersatu sebagai budak atau dia berpisah darinya. Muttafaqun alaihi. Wa idza waqa'u fasqu qabla al-dukul fala dan apabila dihapus akad pernikahan sebelum suami eh, melakukan hubungan dengan istrinya maka tidak ada mahar wa ba'dahu yastaqirru adapun setelah terjadinya hubungan maka mahar itu telah ditetapkan wa yaqulu zawju ala itu kembali dikembalikan kepada suami terhadap seorang yang melakukan penipuan kepadanya. هذا الباب هو باب العيوب في النكاح وليس فيه آية ولا حديث ليس فيه آية ولا حديث وإنما فيه أقوال للصحابة رضي الله عنهم وقد قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد وسبب اختلافهم في الرد بالعيب وعدمه وسبب اختلافهم في الرد بالعيب وعدمه قول الصحابي هل هو حجة والآخر أي السبب الآخر قياس النكاح في ذلك على البيع قياس النكاح في ذلك على البيع ونستفيد من هذا أن الرد بالعيب في النكاح ليس فيه آية ولا حديث وإنما فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وفيه قياس على البيع فإذا وجد في السلعة عيب فللمشتري أن يرد وهكذا إذا وجد في الثمن عيب فللبائع أن يرد وقاسوا عليه النكاح وقاسوا عليه النكاح ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز التفريق بين الزوجين بسبب العيب على قولين القول الأول أنه لا يجوز التفريق بالعيب بل النكاح صحيح وثابت ومن لم يعجبه الآخر من الزوجين فالزوج يمكنه أن يتخلص بالطلاق والمرأة إما بطلب الطلاق أو بالخلع وهذا هو مذهب الظاهرية وبه قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما القول الثاني فهو قول جمهور العلماء الذين يقولون بجواز التفريق بسبب العيب وإن اختلفوا في عيوب النكاح Ini berkaitan dengan permasalahan air dalam sebuah pernikahan. Dan kalian perhatikan bahwa dalam permasalahan ini itu tidak ada ayat yang disebutkan dan tidak pula terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah ucapan-ucapan yang datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan telah disebutkan oleh Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid bahwa sebab terjadinya perselisihan di kalangan para ulama tentang dibatalkannya sebuah pernikahan karena adanya air adalah ucapan sahabat Apakah ucapan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hujah atau bukan hujah? Kemudian dari sisi yang lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan adalah mereka yang membolehkan untuk menghapus dan membatalkan sebuah pernikahan karena adanya air, Mereka menghias, menganalogikan kepada jual beli. Maka dari sini kita mengambil saja bahwa menghapus sebuah pernikahan, menghapus akad pernikahan karena adanya ayat itu tidak ada ayat dan tidak ada hadis pada ini. Namun yang diriwayatkan adalah ada riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat serta dikiaskan kepada jual beli. Apabila seseorang dalam jual beli menemukan ayat apakah aib yang terdapat pada barang tersebut, maka boleh bagi si pembeli untuk mengembalikannya, membatalkan jual beli. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang pembeli, apabila seorang penjual dia menemukan aib tidak sesuai dengan nilai dari barang tersebut, maka boleh bagi dia penjual untuk mengembalikan dan membatalkan jual beli. Maka mereka pun menghias dalam pernikahan pun demikian. Menghias kepada jual beli tersebut. Oleh karena itulah, para ulama berselisih tentang boleh tidaknya menghapus akad pernikahan antara suami istri disebabkan karena adanya air. Dan ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh dihapus akad itu, tidak boleh dipisahkan antara suami istri hanya sekedar adanya air, adanya kekurangan pada salah satu dari kedua kelebihan pihak. Pernikahan hukumnya sah. Dan barang siapa yang melihat dia tidak senang kepada lawannya, kepada pasangannya, karena sesuatu dari ayat dan yang semisalnya, maka memungkinkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak. yang bukan dengan cara menghapus akad nikah tersebut, tapi dengan cara menjatuhkan talak. Atau dari pihak wanita ketika menemukan kekurangan atau kait pada suaminya, maka diperbolehkan baginya untuk menggugat cerai atau yang juga disebut hulu. Bukan dengan cara menghapus adanya akad pernikahan tersebut. Dan ini adalah merupakan mazhab pandangan al-zahiriyah dan ini yang dikuatkan oleh Syaukani. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat mayoritas para ulama Yaitu mereka yang memandang bolehnya memisahkan antara suami istri dan menghapus tali pernikahan tersebut disebabkan karena aib. Itu pun mereka para ulama, yaitu jumhur ulama mereka pun berselisih tentang aib-aib yang mana yang membolehkan bagi seseorang untuk menghapus akad pernikahan itu. والعلماء القائلون بجواز الرد بالعيب اختلفوا على قولين في تحديد العيوب التي يجوز أن يفسخ النكاح بسببها فجمهور العلماء عدوها وحصروها وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم فحدوها ولم يعدوها وجعلوا حدها أنها كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر أو يمنع من الاستمتاع أو من كماله فالجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة قالوا عيوب النكاح سبعة فقط وما سوى ذلك ليس بعيب ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء وهي الجنون والجذام والبرص والجذام والبرص أمراض معلومة عند الناس وعيبان خاصان بالرجال وهما أن يكون الرجل مجبوبا أي مقطوع الذكر أو أن يكون عنينا أي ليس له رغبة في النساء ولا قدرة على معاشرتهن وعيبان في النساء وهي أن تكون المرأة أرمى أي أن موضع الجماع من الفرج منسد بعظم أو أن تكون رتقا أي أن موضع الجماع من الفرج منسد بجلد أو لحم والشرط عند العلماء أن لا يكون من ليس فيه العيب يعلم ذلك من الآخر قبل العقد فأما إذا علم أحد الزوجين بالعيوب التي في الآخر قبل العقد وسكت ورضي بها فليس له حق في الفسخ وإنما إذا أراد التخلص فالرجل يتخلص بالطلاق والمرأة بالخلع ورد المهر Para ulama yang mereka berpandangan bolehnya menghapus sebuah adat pernikahan karena adanya aib. Mereka berselisih menjadi dua pendapat di dalam menetapkan aib-aib yang mana saja yang menyebabkan akad pernikahan itu boleh dihapus dengan sebab adanya aib tersebut. Adapun jumhur mayoritas para ulama mereka menyebutkan bahwa itu terbatas, berbilang, tidak meluas dan pandangan ini juga dikuatkan oleh uh, sebagian para ulama atau mayoritas para ulama. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibn Qayyim dan sekelompok dari kalangan para ulama maka mereka menyebutkan definisinya dan tidak menyebutkan jumlah aibnya. Tapi mereka menyebutkan definisi yang dengannya itu disebut aib dalam pernikahan. Dan mereka menyebutkan ketentuan atau definisi aib yang membolehkan untuk menghapus akad pernikahan tersebut adalah setiap aib yang menyebabkan salah satu dari kedua belah pihak suami istri menyebabkan dia lari, maksudnya dia tidak mampu untuk bersama dengannya. Yang menyebabkan dia merasa tidak mampu mendekati suaminya, jiji atau yang semisalnya. Atau alif yang mencegah salah satu dari keduanya untuk bersenang-senang dengannya. Itu adalah definisi yang mereka sebutkan. Adapun mayoritas para ulama termasuk di antara mereka dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mereka mengatakan bahwa aib-aib dalam pernikahan itu hanya tujuh macam. Yang selainnya itu tidak dianggap sebagai aib. Jadi aib wujud. Ada tiga aib yang mana aib ini terdapat pada lelaki dan juga terdapat pada wanita. Dan tiga macam aib itu adalah yang pertama kegilaan, kemudian yang kedua yaitu penyakit lepra, kusta, aljuda, dan yang ketiga adalah al yaitu penyakit sorak dan dua penyakit ini adalah penyakit yang diketahui oleh manusia secara umum. Kemudian dua air ini adalah air yang khusus untuk laki-laki. Yang pertama, apabila laki-laki tersebut menjemur. Yang dimaksud menjemur yaitu seorang lelaki yang terputus kemaluannya tak putih eh? atau yang kedua lelaki yang ini yang dimaksud ini yaitu lelaki yang sama sekali tidak punya selera tidak bangkit syahwatnya kepada istrinya dan tidak punya kemampuan untuk melakukan hubungan dengannya. Dan dua hal yang lain itu terdapat pada wanita. Yang pertama, karena yang dimaksud karena bahwa pada kemaluan seorang wanita itu ada yang menutupi, tertutup oleh tulang. Menyebabkan seorang suami nggak bisa menembusnya. Atau wanita tersebut raqqa. Yang dimaksud raqqa yaitu tertutupinya bagian kemaluannya, memungkinkan bagi seorang untuk melakukan hubungan dengannya namun tertutup tertutup oleh kulit atau oleh daging maka disebutkan oleh para ulama ini yaitu yang kaitannya dengan bolehnya menghapus akad pernikahan karena adanya aib. Syaratnya adalah aib tersebut tidak diketahui sebelumnya antara satu dengan yang lain tidak ada yang mengetahui suami tidak mengetahui bahwa aib itu ada pada istrinya demikian pula sebaliknya adapun jika salah satu dari keduanya sudah mengetahui adanya air tersebut sebelum dilakukan akad pernikahan lalu kemudian ditetapkan akad dalam keadaan dia meridhoinya dan dia tetap diam maka tidak ada tidak lagi berhak bagi salah satu dari keduanya untuk menghapus akad pernikahan tersebut namun jika dia ingin berpisah maka bisa dilakukan dengan cara menjatuhkan talak atau hulu. قال المؤلف رحمه الله وإذا وجدته أي إذا وجدت المرأة زوجها عنينا فإنه يؤجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ سبق أن العنين الذي لا شهوة له ولا قدرة له على العشرة فإذا وجد ذلك فليس من حق المرأة أن تفسخ بعد الزواج مباشرة بل تنتظر سنة وهذا كان في الزمن الأول قالوا لعله إنما حصل له ضعف في فصل الشتاء فلعل ضعفه يذهب في فصل الصيف أو الربيع أو الخريف فقالوا ننتظر سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة فإن مرت السنة وهو على حاله فللمرأة أن تفسخ النكاح واليوم مع تطور الطب يمكن إجراء الفحوصات ومعرفة النتيجة قبل هذه المدة بكثير ما عندنا الفصول هذه ما عندنا الفصل حقكم يمر فصلان عندنا أمطار وغير الأمطار خمس يمر المطر وغير المطر Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah apabila seorang wanita mendapati suaminya ini dan sudah disebutkan tadi bahwa ini adalah seorang lelaki, seorang suami yang tidak bangkit syahwatnya dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan. Maka apabila seorang wanita mendapati hal itu pada pasangannya, maka tidak berhak bagi wanita tersebut segera menghapus akad pernikahan itu. Namun hendaknya dia memberi tempo selama setahun. Dan ini kata beliau di zaman dahulu. Di mana mereka mengatakan bahwa boleh jadi kelemahan lemah syahwat namanya apa? Apa bahasanya? Important. Boleh jadi Kelemahan tersebut atau impotan tidak mampunya dia itu hanya di musim dingin saja, di lemah. Musim kan ada musim panas, ada musim semi, ada musim gugur. Sehingga diharapkan dia kembali kekuatannya di musim panas atau di musim semi atau di musim gugur Inilah sebab kemudian mengapa para ulama mengatakan diberi tempo hingga setahun dari adanya empat musim itu. Apabila telah berlalu selama setahun, barulah jika tidak ada perubahan boleh bagi istri untuk menghapus akad pernikahan tersebut. Adapun pada zaman kita sekarang ini, zaman yang adanya e, pemeriksaan yang lebih canggih sehingga memungkinkan bagi seorang untuk melakukan pemeriksaan sehingga dia bisa mengetahui hasilnya dalam waktu yang singkat, tidak harus menunggu selama setahun. قال رحمه الله تعالى وإن عتقت أي المرأة الجارية الأمة وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وبين فراقه لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة حين عتقت على زوجها معلوم أنه قد يكون عند الإنسان أرقاء ذكور وإناث فيزوج عبده بأمته فيكون الزوج عبدا والزوجة كذلك ليسوا أحرارا فالزوجان غير أحرار فإذا قدر أن الزوجة أعتقت وزوجها لا يزال عبدا فإن الخيار لها إما أن تختار البقاء زوجة له وإما أن تختار نفسها فينفسخ النكاح دون طلاق كما في قصة بريرة لما عتقت وكان زوجها يقال له مغيث فاختارت نفسها مغيث فاختارت نفسها مع شدة حبه لها حتى إنه كان يمشي وراءها في الأسواق ويبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث وهو كما يقال الحب الذي يكون من طرف واحد وقد قال لي هناك بيت قد لا يمكن كتابته فيكفينا الصوت قلت وقد ذكر وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه Kemudian di sini disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah taala apabila seorang wanita dibebaskan dari perbudakan sementara suaminya masih berstatus sebagai budak Maka wanita ini diberi pilihan apakah dia tetap tinggal bersama dengan suaminya budak pada dia sudah merdeka atau dia meninggal lagi. Berdasarkan hadis Aisyah yang panjang tentang kisah Barirah di mana Barirah diberi pilihan apakah dia tetap bersama suaminya atau dia berpisah dan meninggalkannya ketika dia telah menjadi seorang wanita yang merdeka merupakan hal yang telah diketahui bersama bahwa terkadang seseorang memiliki beberapa budak. Ada yang laki-laki, ada pula budak wanita. Nah, ketika seseorang dia menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya. Dia menikahkan kedua budaknya, satu laki dan satu perempuan, sehingga kedua-duanya berstatus sebagai budak. Nah, apabila di kemudian hari ternyata si istri ini dimerdekakan dari perbudakan. Sementara suaminya masih berstatus sebagai budak. Maka jika hal ini terjadi, maka istri yang telah merdeka tersebut dia diberi pilihan dia boleh memilih apakah memilih untuk tetap tinggal bersama dengan suaminya budak atau dia menghapus pernikahan tersebut. Bukan perceraian, dia berhak untuk menghapus pernikahan tersebut dan meninggalkan suaminya. Itu diperbolehkan. Dan ini adalah kisah dari Allah. radhiyallahu ta'ala ketika dia dibebaskan oleh tuannya dari perbudakan Suaminya ini tetap berstatus sebagai hamba sahaya. Suaminya bernama Muhi. Maka ketika Barito telah merdeka, dia lebih memilih dirinya. Maksudnya dia ber, ingin berpisah dari suaminya. Sementara suami ini memiliki kecintaan yang luar biasa kepada si Bariro. Sampai-sampai Apabila dari Bariro berjalan itu di belakangnya diikuti oleh suaminya. Berjalan di belakangnya, sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis. Itu enggak ada yang ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut, beliau mengatakan, tidakkah kalian heran melihat kecintaan yang luar biasa dari Mubin kepada Badirah dan kebencian yang luar biasa dari Badirah kepada Mubin. Seperti yang dikatakan ini adalah merupakan bentuk cinta bertepuk sebelah tangan. Seperti ini sebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa termasuk di antara musibah engkau mencintai sementara yang kau cintai tidak mencintaimu. من البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه termasuk musibah engkau mencintai seorang sementara dia tidak cinta kepadamu الفقرة الأخيرة في هذا الدرس في كلام المصنف رحمه الله تعالى قال وإذا وقع الفسخ أي بسبب العيب إذا وقع الفسخ أي بسبب العيب قبل الدخول فلا مهب إذا كان العيب تم اكتشافه قبل أن يحصل الدخول والوضع فإنه يحصل الفسخ والتفريق بدون مهر وإذا لم يكتشف العيب إلا بعد الدخول فإنه يستقر المهر أي تستحق المرأة المهر بما استحل من فرجها ويرجع الزوج بالمهر على من غره أي على من خدعه سواء ولي المرأة أو غيره الذين زوجوه بالمرأة وكتموا عنه العيب فيرجع ويطالبهم بالمهر أما المرأة فتستحقه بسبب وقوع الدخول بها وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشروط في النكاح وباب العيوب وبقي معنا إن شاء الله تعالى في الضحى بابان فقط باب الصداق وباب العشرة بين الزوجين ونكون قد أنهينا آه، كتاب النكاح ويكون كتاب الطلاق في لقاء آخر إن كتبه الله عز وجل والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وأذكر بصلاة الأربع الركعات في أول النهار التي يكفي الله عز وجل بها العبد آخره Dan kemudian di الشيخ رحمه الله تعالى taala apabila telah terjadi fasq dihapusnya. Akad pernikahan tersebut disebabkan karena air. Jika itu terjadi sebelum ada hubungan, belum terjadi hubungan intim, maka tidak ada mahar. Suami tidak berkewajiban untuk memberi mahar pada istrinya. Namun apabila diketahui atau tersingkap bahwa salah satu dari pasangan tersebut ternyata memiliki air dari air yang telah disebutkan, namun sudah terjadi hubungan, maka mahar tersebut telah menetap dalam artian istri berhak untuk mendapatkan mahar itu karena dia telah menghalalkan dari kemaluannya. Dia telah menghalalkan untuk suaminya, artinya telah terjadi hubungan maka dia berhak untuk mendapatkan mahar. Dan suami berhak untuk mengambil mahar tersebut atau menuntut yang senilai dengan mahar itu kepada orang yang menipunya. Apakah yang melakukan penipuan itu adalah walinya atau yang lain? Yaitu yang menikahkan suami tersebut dengan wanita ini. Misalnya ada orang, apakah itu walinya? Dia menikahkan kerabatnya atau wanita tersebut kepada seorang lelaki, tapi dia sembunyikan aibnya, padahal dia tahu. Dia sembunyikan aibnya. Setelah terjadi akad nikah, lalu kemudian terjadi hubungan, terjadi hubungan intim, maka nampak aib dan si mengetahui bahwa air itu ada pada wanita tersebut, tapi dia sembunyikan. Maka meskipun wanita berhak untuk menerima uh, menerima mahar tersebut, namun berhak bagi suami untuk menuntut yang menipu dia yang menyembunyikan air tersebut untuk meminta maharnya atau meminta yang senilai dengan mahar tersebut. Adapun wanita itu sendiri karena telah terjadi hukuman dia berhak untuk mendapatkan mahar Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang kaitannya dengan syarat-syarat dalam pernikahan. Demikian pula yang kaitannya dengan aib-aib dalam sebuah pernikahan sehingga masih tersisa bagi kita yang insya Allah taala akan kita bahas pada waktu duha sebelum duhur dua pembahasan. Yang pertama tentang mahar dan yang kedua tentang pergaulan di antara suami istri. Yang dengan demikian apabila kita telah menyelesaikan dua bab tersebut berarti kita telah menyelesaikan pembahasan kita nikah. Adapun tentang pembahasan talak Allah semoga Allah Azza wa memudahkan kita di pertemuan yang lain apabila ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin dan saya ingin mengingatkan kepada antum sekalian untuk mengerjakan salat empat rakaat yang telah kita sebutkan sebelumnya di mana Allah Azza wa memberi jaminan kepada seorang hamba, memberi keamanan kepadanya dan penjagaan kepadanya di sepanjang harinya apabila dia mengerjakan empat rakaat tersebut. Wajazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.